sudah di sudah sudah sudah. Sudah. Assalamualaikum. Gimana? Gimana? المشابهة في الجهات وفي الأوقات وكما لا يصلى إلى القبلة التي يصلون إليها كذلك لا يصلى إلى ما يصلون له بل هذا أشد فسادا فإن القبلة شريعة من الشرائع قد تختلف باختلاف شريعة الأنبياء أما السجود لغير الله وعبادته وعبادته فهو محرم في الدين الذي اتفق عليه رسول الله kama qala subhanahu wa ta'ala. Nah. Ya. Waqat sanaka dan telah menulis Ba'dul Muntasibuna ila Islam Sebagian orang yang mengaku Islam Di Mazhabul Musyrikin Tentang mazhabnya orang-orang musyrik minasabi'ah yaitu para penyembah benda langit Wabrahimah dan para Brahmana mereka menulis kutuban berbagai kitab, berbagai buku fi ibadatul kawakib tentang tata cara beribadah kepada cinta, Tawasulan bidalika sebagai tawasul dengan itu za'amu demikian berkira untuk mendapatkan tujuan tujuan duniawi yaitu riasa jadi pemimpin dan yang lainnya ada sebagian orang yang mengaku Islam bahkan nulis buku tentang bagaimanakah tawasul dengan bintang minas sihir dan ini adalah termasuk sihir berikan alilkan anion yang dimiliki oleh orang-orang kanan kan Anion adalah kabilah Samiyah termasuk keturunan Sam Sam itu salah seorang putra Nabi Nuh Sam Sibu yang menisbatkan diri kepada seorang yang bernamakan An bin Kaus bin Sam bin mereka tinggal di sawahil pesisir Khalid Teluk itu Khalid Teluk Jazirah kemudian berpindah ke Suriah dan Mesir Palestina Wa'iyah yang dimaksud Palestina adalah Bilad negeri Baitul Maqdis dan Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihissalam diutus <coughs> Wahya hunaka ketika orang-orang Kanan asli tinggal di Palestina Allazi mulukuhum orang-orang amin yang rasulnya adalah Namarid, Namrud Yasbut ya, ya, ya tujuh Namarid jamak dari Namrud Disebut kepada Namrud bin Kan'an bin Kaush Orang raja yang khas yang mendebat Nabi Ibrahim tentang Allah Yang Al-Riba Asallahul Khalilah Allah Subhanahu wa taala mengutus Al Khalil yaitu Ibrahim alaihissalam bila Hanifiyah dengan acara tauhid dan memurnikan ketaatan seluruhnya untuk Allah tidak untuk mereka mereka. ingat kaum Nabi Ibrahim itu musyrik namun musyriknya karena menyembah berdalang. dan patung itu sebagai simbol mewakili kekuatan-kekuatan pendalam. Maka dikatakan di sini peribadatan tawasul kepada bintang adalah sihir Ini adalah penyembahan inilah siriknya kaum Nabi Ibrahim. Allah dikana alilkan al-iyun ini adalah agamanya umat Nabi Ibrahim yang kasihannya namanya Namrud yang Allah Subhanahu wa taala mengutus Ibrahim di tengah-tengah mereka untuk mengajarkan tauhid dan mengatakan bahwa itu semua adalah syirik. penyembahan terhadap benda-benda langit itu adalah kesyirikannya umat Nabi Ibrahim Faidakana Nabi Hadi asminah maka jika di zaman ini ada orang yang melakukan semisal itu mengatakan penyembahan terhadap benda langit tahakokot maka terwujudlah maka benarlah hikmat syariat hikmat dari syariat Binah yang melarang sholat fi hadil di waktu-waktu ini yaitu waktu-waktu beribadahnya para penyembah benda langit ketika terbit matahari dengan tenggelamnya matahari. Maka larangan sholat pada waktu-waktu ini adalah saat dan dari untuk menutup jalan kemungkaran. Bahkan Nabi Tanbe dan dalam hadis tentang larangan sholat ketika matahari terbit dan matahari tenggelam terdapat tanbe peringatan atau isyarat bahasanya semua yang dilakukan oleh orang musyrik berupa ibadah dan yang lainnya yang statusnya adalah kekufuran <clears throat> atau statusnya adalah maksiat dengan niatnya dengan niat mereka maka orang-orang yang beriman pun dilarang untuk eh, ambahirihi untuk menyerupai secara lahiriah meskipun orang-orang beriman tidak punya niat qasdal musyrikin sebagaimana niatnya orang musyrik Dan rangka asad dan lidariah menutup jalan kemungkaran wahas bil madah dan memutus materi yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Misalnya bahwasanya larangan sholat ketika matahari terbit itu kalau kita lihat hadisnya adalah karena menyerupai orang penyembah benda langit yaitu menyembah matahari padahal tidak ada ada pun satu mukmin yang seandainya sholat di waktu itu punya niat untuk menyerupai mereka bahkan banyak dari mereka tidak tahu hadis ini bahwasanya matahari terbit ketika itu yang dua tanduk setan. Maka hadis ini dalil menunjukkan bahwasanya segala sesuatu yang dilakukan oleh orang musyrik baik kekufuran ataupun kemaksiatan yaitu statusnya kufur dan maksiat dengan niat seperti itu itu pun tetap tidak boleh dilakukan oleh orang yang beriman meskipun niatnya beda namun ketika bentuk lahiriahnya sama. Meskipun niatnya berbeda. Diambil dari hadis itu kaidah eh, ini atau kandungan ini. kalau seorang yang orang, orang musyrik itu adalah kekafiran atau maksiat ini jadi kafir dan maksiat dengan niat mereka maka orang yang beriman dilarang untuk menyerupai meskipun cuma penjumpaan dari istilah ini ya. karena dalam bahasa pun tidak disyaratkan niat Wamin hadal bab termasuk dalam hal ini adalah <laughs> bisa katakan anu anak sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jika sholat menghadap out menghadap kayu atau menghadap tiang ja'alahu dia jadikan tiang dan kayu tersebut ala haji bihil aiman pada sebelah kanan sebelahnya awil aisyar atau sebelah kiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lurus menghadap yang itu sombong lurus supaya tidak menyerupai orang-orang menimbah kayu dan yang lainnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya sutra sutranya itu wujudnya kayu atau tiang maka tidak menghadap lurus di pas sutrah misalnya ini fitrah dikatakan di sini tidak maka pas lurus demikian namun ya, letakkan ini sisi kanan atau sisi kiri ini misalnya siang maka e, menurut beliau maka sholatnya di sini di sini ini tiang maka sholatnya di sebelah sini nggak pasti depannya tiang namun sebelah kirinya agak sebelah kiri jadi cuma eh, ini di pinggir atau di sini berarti asamdu maknanya al-qasdu Lihat nomor tiga asamdu wa al-qasdu Kemudian dalilnya Ja'a dhalika fi hadis Abu Dawud di sunanihi Hal tersebut terdapat dalam hadis diriwayatkan Abu Dawud dalam sunannya. Walabdul hadis, teksnya hadis, Antuba'ah binti Mikdad bin Aswad dari ayat dari Al-Mikdad bin Al-Aswad seorang sahabat maraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ila audin wala amudin wala sasaratin ila ja'alahu ala hasibil aiman awil aisa kata sahabat Al-Miqdad bin Aswad aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat menghadap kayu atau tiang atau pohon kecuali menjadikannya di sisi kanan atau kiri tidak lurus dan lurus juga diriwayatkan Imam Ahmad namun hadisnya tidak kuat wasanatul hadis laisa bil qawi karena hadis ini tidaklah kuat karena di sana ada seorang yang bernama Al Walid bin Kamil Layinul Hadis lembek hadisnya sedangkan Baba'ah bin Mikdad itu masih majhulah kandungan hadis ini. Demikian juga Ibnu Qayyim di Jazul Ma'ad. Mengambil kandungan hadis ini menetapkan bahwasanya e, cara menghadap sutra yang benar itu tidak lurusnya sutra. Namun yang diletakkan di agak e, sisi kiri atau sisi kanan. Namun karena hadisnya baik maka yang tepat al-amru fi sa'ah al-amru dalam masalah ini ada kelonggaran ya. artinya kalau ada orang yang salat menghadap sutoh lurus itu pun tidak salah tapi kalau ada orang yang dipakan sebelah sama atau letakkan di sisi kanannya maka juga tidak masalah dalam masalah ini enam amal dunia dalam masalah ini enam amal dunia yang membedakan adalah niat antara itu niat yang wajib sutra atau kan niat yang lain Walihada oleh karena itu dilarang sholat untuk menghadap sesembahan selain Allah sejumlah secara umum secara umum terlarang menghadap sholat menghadap sesembahan selain Allah meskipun al-abid orang yang menyembah itu tidak bermaksud menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala nah, karena itu terlarang bersujud yaitu sholat di depan seseorang meskipun orang yang bersujud itu tidak maksud untuk menyembah orang tersebut seorang yang duduk saya seperti ini terus ada orang yang sholat di depan saya di anafi karena hal, dalam hal ini terdapat menyerupai perbuatan bersujud pada selain Allah atau orang sholat dan bersujud depan patung Bunda Maria Jadi tidak bermaksud bersujud pada Bunda Maria dan patung akan tapi ini ini pada Allah untuk pada nah, maka perbuatan semacam ini terlahan. ulama melarang sholat di tempat yang ada gambarnya, ada patungnya. Karena faktor ini. Bang, dulu maka perhatikan bagaimana syariat memotong, memangkas habis al-musyabahah menyerupai orang musyrik, orang kafir berjihad dalam masalah arah wafil awal dalam masalah waktu dalam masalah arah tadi yaitu sujud kepada sembahan selain Allah sujud pada orang yang eh, sujud di hadapan seseorang maka malah Yusuf ilal kiblat bagaimana tidak boleh sholat menghadap kiblat yang mereka gunakan sebagai kiblat kita dilarang untuk menyerupai kiblatnya Yahudi yaitu sholat masa di Masjid Kadzalika maka demikian pula tidak boleh sholat menghadap sesembahan yang mereka sembah. Bahkan sholat menghadap sembahan yang mereka sembah itu asyad dupasa dan lebih besar bahayanya daripada sholat menghadap kiblat yang mereka ya, kiblat yang mereka tuju dalam ibadah mereka. Fa'inal kiblat karena kiblat itu adalah syariat minasara eh, termasuk syariat yang boleh jadi berbeda dengan perbedaan syariat para nabi. Syariat Bani Israel menghadap Baitul Maqdis, syariat Nabi kita menghadap Ka'bah. Boleh jadi memang faktornya adalah karena faktor perbedaan syariat, bukan karena ya, masalah musyabahat. Al-musyabahat Adapun bersujud pada selain Allah dan beribadah pada selain Allah maka itu haram dalam agama yang disepakati oleh semua Rasul Allah. Bagaimana semua Allah Subhanahu wa taala Was'al Alman arsalna min qablika min rusulina Aja'anna min duni rahmani alihatan yu'budu Dan tanyalah kepada Para rasul-rasul kami yang kami utus sebelummu Apakah kami jadikan min duni rahman selain Allah alihatan sesembahan-sembahan yang diubadun <coughs> Ayat ini dalil semua Rasul sepakat mengharamkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ketika dia duduk dalam sholat duduk dalam sholat tangan kirinya letakkan di belakang sebagai sebagai sandaran <clears throat> maka Ibnu Umar berkata padanya jangan duduk seperti ini karena sepertinya adalah duduknya orang-orang yang di atas dan berat yang lain ini adalah itu adalah sholatnya Yahudi dan maktub alim dan berat yang lain Rasulullah saw melarang seorang duduk dalam sholat dalam keadaan bersandar dengan tangannya semuanya diatkan oleh Abu Daud. dalam hadis ini terdapat larangan anhadil jilsah model duduk semacam ini mengalatan dengan alasan ini adalah duduknya orang-orang yang diazab oleh Allah dalam larangan ini terdapat mubalaghah sungguh-sungguh dalam menjauhi penampil, penampilan lahiriah mereka orang-orang kafir. فروى البخاري إلى اليهود تفعله تفعله تفعله ورووا أيضا من حديث أبي هريرة قال نهى أن نهى عن الخسرة نهى عن الخسر خسري خسري في الصلاة وفي اللفظ نهى أن نهى أن يصلي أن يصلي الرجل نهى أن يصلي الرجل مختصرا قال وقال هشام وقال هشام وأبو هلال an ibnu an ibnu Hirin hmm. an Abi Hurairah naha Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hakaza rawahu Muslim fi sahihaihi hmm. fi sahihi naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa an Ziyad wa an Ziyad ibni Sabi Sabi qala salaitu ila jan janbi ibni Umar ila janbi ibni Umar فوضعت يدي على خصرتي فلما صلى قال هذا الصلاب في هذا الصلب ه- هذا الصلب في الصلاة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه رواه ي- ينهى عنه رواه أحمد وأبو داود والنسائي diriatkan oleh Bukhari dari wadi'i orang Kufah menjibar termasuk senior imam Tabi'i dan ahli fikih mereka Siqah Abid meninggal tahun 63 itu dari Aisyah dia mengatakan sini Aisyah takroh tidak menyukai atau melarang Aisyah al yadahu seorang yang sholat itu meletakkan tangannya fi khosirati di pinggang Kata Aisyah, "Inal Yahuda taf'aluhu." Ini, ini adalah perbuatan orang-orang Yahudi. Sholat dengan berkacak pinggang itu sholatnya orang Yahudi. Rawahu Aidan dan juga dilihatkan oleh Imam Bukhari. Dilihatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah Abu Hurairah eh, sahabat Abu Hurairah anhu mengatakan naha anil khasri fi shalah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang berkacak pinggang dalam salat. Dalam lafaz yang lain Nabi melarang seorang itu salat muhtasiran dengan berkacak pinggang. Qal Siapa yang mengatakan? Footnote 6 yaitu Bukhari. Bukhari mengatakan waqala Hisham wa Abu Hilal berkata Hisham dan Abu Hilal dari Ibnu Sirin dari Abu Rera nahan Nabi sallallahu alaihi menegaskan yang melarang adalah Nabi. Demikian juga di kalim Muslim dalam sahihnya ditegaskan Naha Rasulullah. Rasulullah melarang. Siapa itu Hisham? Lihat footnote 7 di samping Hasan al حسان al البغدوسي al Basri Abu Abdullah, termasuk imam hadis dan hafid hadis Ibn Sikah oleh Ibn Ma'in dan Ibn Sa'ad dan Al-Ajuri disebutkan oleh Ibn Hibban dalam Sikah meninggal tahun 148 Sedangkan yang dimaksud Abu Hilal dalam perkataan Bukhari adalah Muhammad bin Sulaim Ar-Rasibi Al-Basri Dikatakan oleh Abu Hatim dalam nukilan anaknya ibu Nabi Hatim mahaluhu sidku posisi Muhammad Abu Hilalnya adalah jujur meskipun dia tidak begitu kuat sekali namanya juga legal Madin. dikatakan oleh Yahya bin Ma'in Abu Hilal itu Suwaili ya, agak soleh dikatakan Abu Zu'ah lain lembek kata Imam Ahmad hati hadisahu ya, aku ma menerima atau mencatat hadisnya <coughs> tetapi dia <coughs> yukhalib menyelisihi tersendiri dalam hadisnya dari kota itu. meninggal tahun 165 Hijriah. Jadi maksud Ibnu Sirin Bunuh 9 adalah Muhammad bin Sirin Abu Bakar Siapa itu Sirin? Bila ada yang mengatakan ini nama bapaknya Ada yang mengatakan itu adalah nama ibunya Wawa Arda dan pendapat yang kedua itu yang lebih kuat yaitu Sirin itu nama ibunya yang benar nama bapaknya adalah bekas budaknya Anas bin Malik Muhammad bin Sirin ini adalah minjabi termasuk tawanan dari perang Ainut Tamar, lalu dibeli oleh Anas dan dijadikan oleh Anas sebagai budak mukatab maka tabahu dan dijadikan sebagai budak mukata budak mukata itu adalah budak yang jika kamu bisa bayar sekian kepada saya maka engkau merdeka kata Hisham bin Hasan wa asdaku man adraknu minal bashar Muhammad bin Sirin adalah manusia paling jujur yang pernah kujumpai kata Ibnu Sa'ad berdasarkan seorang makmunan seorang yang bisa dipercaya alian rofian seorang yang tinggi kedudukannya pekihan seorang alifike imaman seorang yang diteladani kasiral al ilmi seorang yang banyak ilmunya dan seorang yang waras meninggal tahun 110 Hijriah. Wadakar Ibn Sa'ad dan Ibn Sa'ad menyebutkan Bahasanya ibunya Muhammad bin Sirin itu namanya Sofia. Kalau menurut Ibnu Sa'ad. Sofia ini adalah bekas budaknya sahabat Abu Bakar. Dari Ziyad bin Sabih Ziyad mengatakan Aku sholat di sampingnya Ibnu Umar Lalu aku letakkan tanganku ala khasiroti di pinggangku Ketika selesai sholat Ibnu Qayyim mengatakan hadza salbu fi salat. Salat semacam ini adalah salib dalam salat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang hal itu. Dia Muslim, Ahmad, Abu Dawud dan Nasai. Siapa itu Ziyad bin Sabi? Kutub 5. Ziyad bin Sabi Al-Hanafi Al-Makki Al-Basri Komentar oleh Ishaq bin Rahuya Radulun Saleh Siqah Demikian juga jenis Jenis dinasihkan oleh Bani Imam seperti Nasai Ibn Iban al Ajuri. Kemudian seorang tabiin Madani dari kota Madinah. Dan tujuh, dengan berat Ahmad ada tambahan Fabro Bayadi. Ketika aku meletakkan tangan di pinggangku itu, Ibnu Umar memukul tangan ketika sholat dipukul tangannya baru setelah selesai sholat sudah kita. Ayat 49 9 wal hadithu sahihul isnad maka e, di sini terlarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sholat dengan meletakkan tangan di pinggang kata Syekh Musaimin di Salamonte monte termasuk tak eh, takhosor atau meletakkan tangan di pinggang adalah sholat demikian dalam posisi sholat demikian itu termasuk takhosor atau nah, mendekat Nabi melarang sholat eh, mukhtasirah dan dijelaskan oleh Aisyah kenapa Nabi melarang karena ini adalah perbuatan orang lain maka sholat semacam ini menyerupai ilmu maka terlarang sholat demikian kesimpulannya terlarang sholat demikian karena larangan karena terlarang menyerupai orang kafir ya falamma salim falamma falamma salama qala in in kittum anfan in kittum anfan taf'aluna fa'ala fi'la farisin taf'aluna fi'la farisin wa rumin yakumuna alam mulukihim ala mulukihim wa wa hum qu'udun qu'udun fala taf'alu istamu bi bi hmm? istamu bi a'immatikum i'tamu bi bi a'immatikum inna sholat in sholat qa'iman in in sholat qa'iman fasallu qiyaman wa in sholat qa'idan fasallu qa'idan qu'udan qu'udan rawahu muslim wa abu Dauda min hadisil laisi an abi an abi Zubair an Jabir nah dilihatkan oleh Jabir bin Abdullah Geografinya ada di bunut satu. Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram bin Ka'ab bin Ghanam Al-Ansari As-Sulami Ahadul Mukasirin termasuk salah seorang sahabat yang banyak menyampaikan riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengikuti Bayatul Aqobah dan mayoritas peperangan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan lahu dan beliau Nabi bin Abdullah ini setelah wafatnya Rasulullah SAW di masjid uh, memiliki halakah memiliki halakah ilmiah di masjid Nabawi yukhad anhu ilmu diambil ilmu darinya di tempat ini ilmunya Jabir diambil dari tempat ini dari halakah beliau di masjid Nabawi dan dia meninggal tahun 74 Hijriah atau ada yang mengatakan 76 Hijriah. Anak